Katukat Studio dengan bangga mempersembahkan Pelangi di atas lagah wangi. Pelangi kedalaman hati manusia, sebuah perjuangan suci untuk menjadi muslim sejati. Kisah pergolakan batin seorang wanita agar memperoleh kebahagiaan dunia akhirat dengan bekal iman dan takwa, kesetiaan dan cinta. ragu-ragu Puspita Sari. Ucapkan. Ayo ucapkan. Kami semua akan menjadi saksi. Baik, Kakak. Pelangi di atas gelagah wangi serial Sandiwara Radio dengan latar belakang sejarah runtuhnya kerajaan Majapahit dan berdirinya Demak Bintoro kerajaan Islam yang pertama di tanah Jawa dengan Raden Patah sebagai rajanya yang terkenal dengan sebutan Panembahan Jimbun. Ayo prajurit teman, kita perangi jalan kebenaran. Kita tumpas kangkara murka. Kita hancurkan Majapahit. di atas gelagah wangi, naskah karya S. Ijab, teknik dan montase, Kipot, Jus, dan Indra Mahendra, dengan sutradara Haryoko. Dalam episode kedua ini dengan judul Menemukan Jati Diri. Janardana menggebrak kudanya menuruni lereng-lereng bukit di sekitar padepokan Indrakila. Kuda berlari kencang bagaikan terbang di atas permukaan tanah. Empu Janardana sengaja mengambil jalan pintas. Setelah melewati tapal batas desa Silabungu, dia memutar kudanya ke arah kanan, menyusuri pinggang sebuah bukit kecil. Ujaran dana menghentikan kudanya di sebuah pertigaan jalan. Tampak langit di bagian barat mulai berwarna kemerah-merahan. Fajar hampir menyingsing. Benar perkiraan Empu Janardana. Dia tak perlu terlalu lama menunggu. Dari arah ujung jalan muncul seorang penunggang kuda. Dewi terkejut melihat sosok seorang laki-laki yang sudah sangat dikenalnya. Dia tak segera turun dari kuda. Demikian pula Empu Janardana tetap duduk di atas pelana. Dia mencoba melemparkan senyuman pada gadis yang tampaknya masih uring-uringan itu. Jangan begitu Kusuma Dewi. Kau tak perlu menempuh jalan seperti ini. Kasihan ayahmu. Paman Janardana sengaja bersusah payah mengejar saya. Karena aku pikir kau salah langkah Kusuma Dewi. Dan paman bermaksud mencegah saya, begitu? Marilah kita mencari tempat duduk dan kita bicara dengan tenang. Jangan terlalu bernafsu. Jernihkan pikiranmu Kusuma Dewi supaya kau dapat mengambil keputusan yang bijak, baik untuk dirimu sendiri maupun untuk orang lain. Ayo, turunlah dari kudamu. Tidak, saya tidak mungkin membatalkan niat saya. Percayalah, kalau Paman Janardana bermaksud mencegah, hasilnya akan sia-sia. Saya sudah bertekad bulat meninggalkan Indra Kila. Lalu kau mau pergi kemana, Kusuma Dewi? Itu bukan urusan Paman. Saya mau pergi kemana? Apa perlunya Paman tahu? Memang bukan urusanku. Tapi bukankah setiap orang diperbolehkan melakukan sebuah kebajikan? Aku adalah sahabat ayahmu. Dan aku mengenalmu sejak masih anak-anak. Aku hanya merasa sayang kalau sampai kau nekat menempuh jalan yang keliru. Dari mana paman bisa memastikan bahwa jalan yang aku tempuh itu keliru? Kita tidak pernah tahu nasib orang, paman. Paman pun juga tidak pernah tahu nasib apa yang menghadang di depan paman Jenardana. Itu benar sekali. Aku tidak menyangkal bahwa tak ada yang tahu nasib seseorang kecuali Dewata Agung. Ah, sudahlah paman. Saya tidak berminat meneruskan pembicaraan yang tidak ada manfaatnya ini. Lebih baik, Paman Janardana segera menyingkir. Aku mau lewat. Benar kata ayahmu, Kusuma Dewi. Kau seorang gadis yang keras kepala. Saya memang keras kepala. Tapi saya mempunyai sikap yang terbuka. Saya tidak pernah menyembunyikan sesuatu. Saya tidak pernah menutup-nutupi kata hati saya. Saya lebih suka belak-belakan. Saya seorang gadis urakan, liar, tapi disitulah saya bisa menikmati kebebasan hidup saya. Jadi, Paman Janardana tidak mau minggir. Baiklah. Endang Kusuma Dewi melompat turun dari punggung kudanya. Gadis itu lalu berdiri tegak di jalanan, menantang. Empu Janardana tersenyum sambil ikut turun dari kuda. Sekarang mereka sudah berdiri berhadap-hadapan. Mengapa kau tidak pulang dulu kepada padepokan Indra Kila? Pulanglah. Kalau memang kau mau pergi, kau bisa minta izin ayahmu. Baiklah, saya akan pulang. Tapi paman berangkatlah lebih dulu. Nanti saya menyusul. Jangan begitu, Kusuma Dewi. Aku ini orang tua. Aku punya niat yang baik. Ayo, kita pulang sama-sama. Awas, jangan mendekat. Kalau Paman Janardana mau memaksa aku, aku tidak segan-segan melakukan perlawanan. Mengapa kau tidak bersikap lebih lembut dan ramah, Kusuma Dewi? Aku ini pamanmu. Aku hanya ingin membawamu pulang kepada Pokan. Setelah itu terserah apa yang akan kau lakukan. Dan saya tidak mau pulang bersama paman. Apa itu tidak cukup jelas? Kusuma Dewi, Bagaimana kalau aku berusaha membawamu pulang dengan paksa? Oh, jadi paman mau main paksa? Boleh, silakan saja. Aku sudah siap. Dengan wajah merah padam karena geram, Endang Kusuma Dewi melompat mundur dua tindak. Gadis itu segera memasang kuda-kuda, kemudian menggosok-gosokkan kedua belah tangannya sebagai pertanda bahwa dia sudah mengeluarkan ilmu pukulan penghacut sukma. Jangan Kusuma Dewi. Jangan lakukan itu. Bukankah kau sudah berjanji tidak akan mengulanginya lagi? Jika Paman Janardana tetap ingin memaksa, saya pun akan membentengi diri saya dengan pangracut sukma. Kalau dulu Paman membiarkan tubuh Paman kosong, sekarang Paman boleh menggunakan ilmu yang sama. Mari kita adu pukulan. Tidak, Kusuma Dewi. Itu tidak akan pernah terjadi. Baiklah, aku mengalah. Kau boleh melanjutkan perjalananmu. Paman tidak bermaksud mengecoh saya, kan? Paman bisa dipercaya? Aku sudah berusaha menunjukkan sikap baik. Tapi kau menanggapinya dengan cara yang salah. Sekarang terserah Kusuma Dewi. Kau boleh pergi sesuka hatimu. Hup! Aku akan kembali kepada pukan Indra Kila. Kau tidak ada pesan untuk ayahmu? Katakan bahwa aku baik-baik saja. Kalau begitu baiklah. Selamat jalan Kusuma Dewi. Endang Kusuma Dewi bernafas lega. Dia segera mengurai kuda-kudanya. Dan setelah menyimpan kembali pangracut Sukma, gadis itu melompat ke atas kuda dan dengan wajah tegar, dia pun melanjutkan perjalanannya. Hiya, hiya, hiya. Janardana tiba kembali di padepokan Indragila ketika matahari sudah sepenggalah tingginya. Dia meninggalkan kuda dan menyeberangi halaman, kemudian menuju ruangan pendopo. Tampak di ruangan pendopo, Resi Wiyasa sedang duduk ditemani Empu Sarasija dan beberapa orang cantrik, termasuk Rake Hamburu. Empu Janardana segera menceritakan bahwa dia telah gagal membujuk Endang Kusuma Dewi agar mau kembali kepada Poka. Resi biasa tampak sangat terpukul. Tapi laki-laki setengah tua dengan jenggot putih itu segera dapat menguasai dirinya. Wajahnya kelihatan lebih tua. Kalau memang itu keinginanku Suma Dewi, kita-kita tidak bisa apa-apa lagi. Tapi sebagai orang tuanya, aku tak akan pernah membencinya. Tak ada orang tua menaruh kebencian kepada anak sendiri. Hm. Baik. Mudah-mudahan jalanmu dilapangkan, Nenang Sumadewi. Langkah-langkahmu diluruskan sehingga tercapai apa yang kamu idam-idamkan. Oh ya, uh, Adi Janardana. Iya kakang biasa. Kumpulkan cantrik-cantrikmu. Mari, kita pergi ke Puri Sesaji untuk memohon kepada Dewata Agung agar semua yang kita rencanakan ini berjalan dengan baik dan lancar. Baik Kakang Resi. Ayo Mpok Sarasija, kita ke Puri Sesaji. Mereka semua sudah berkumpul di ruangan puri sesaji. Seorang cantrik membakar dupa dan setangi. Asap dupa mengepul, memenuhi ruangan dan sebagian keluar ke halaman. Tampak Empu Janardana duduk bersebelahan dengan Empu Sarasija. Sementara Rakeh Hambulu duduk di bagian belakang bersama para cantrik. Resi biasa menaburkan bunga tujuh rupa sambil mulai memanjatkan doa. Ya Dewata Agung, penguasa langit dan bumi, penguasa alam-alam gaib. Ya Dewata Agung, penguasa langit dan bumi, penguasa alam-alam gaib. Terima kasih atas karuniamu selama ini di atas kehidupan kami. Terima kasih atas karuniamu selama ini di atas kehidupan kami. Segala doa dan puji hanya untukmu ya Dewata Agung penguasa nasib manusia. Segala doa dan puji hanya untukmu ya Dewata Agung, penguasa nasib manusia. Kami makhluk tak berdaya. Kami makhluk tak berdaya. Kami hanya merasa hidup dan bahagia dalam genggamanmu. Kami hanya merasa hidup dan bahagia dalam genggamanmu. Tanpa bimbinganmu, kami pasti akan tersesat. Tanpa bimbinganmu, kami pasti akan tersesat. Karena itu, bimbinglah kami selalu, oh yang wisesa. Bimbing dan lindungilah kami. Karena itu bimbinglah kami selalu, oh yang bisesa. Bimbing dan lindungilah kami. Supaya selamat kami sampai tujuan. Supaya selamat kami sampai tujuan. Ialah pintu gerbang nirwana, tempat di kau bersemayam. Ialah pintu gerbang nirwana, tempat hijau bersemayam. Kita tinggalkan suasana padepokan Indra Kila yang sedang sibuk mempersiapkan upacara perkawinan antara Endang Puspitasari dan Empu Janardana sekarang marilah kita ikuti perjalanan Woro Kembang Sore. Gadis itu masih berkuda tanpa tujuan yang pasti. Sekarang dia menunggangi kudanya menyisir punggung sebuah bukit, lalu meluncur turun dan mengikuti jalanan setapak menuju hutan belantara. Woro Kembang Sore terkejut karena tampak beberapa orang laki-laki duduk di atas kuda menghadang di tengah jalan. kau ingin tahu pekerjaan kami, dengar baik-baik. Kami bukan pegawai, petani atau pedagang. Kami bukan tergolong orang yang hidupnya teratur. Kami anak-anak jalanan. Pekerjaan kami berkeliaran, tak tentu arah tujuan. Kami bisa tidur di pinggiran jalan, atau di bawah pohon, atau di gubuk-gubuk liar. Namun begitu, kami disegani banyak orang. Biasanya mereka takut jika suatu saat berpapasan dengan kami. Hah, mungkin mereka takut karena kalian biasa berbuat jahat. Itu bisa dilihat dari tampang dan perilaku kalian. Hmm? Juga dari cara kalian memandang seorang wanita. Oh iya, kau benar. Kami memang orang jahat. Dari sepanjang perjalanan kami, tak putus-putusnya mencari mangsa. Kami butuh korban-korban untuk kami jadikan santapan. Kami senang jika sedang bertemu dengan rombongan saudara kaya. Empat orang laki-laki bertampang sangar itu berlompatan turun dari kuda Sementara Waro Kembang Sore masih tetap duduk di atas kuda. Tapi gadis itu segera sadar apa yang akan dihadapinya. Dia tahu empat orang laki-laki itu bermaksud tidak baik. Dan untuk itu, diam-diam dia telah siap siaga. Saudara pendengar, demikianlah seri ke-40 serial Sandiwara Radio Pelangi di atas Gelagah Wangi yang kali ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Empu Janardana, Ai sebagai Endang Kusuma Dewi, Wit Hendra sebagai Resi Wiyasa, Ivona Rose sebagai Woro Kembang Sore, Rifki, Ashari, Naryo, dan Tato sebagai Rampok, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami oleh Woro Kembang Sore? Mampukah dia membebaskan dirinya dari rencana jahat empat orang laki-laki yang menghadangnya? Saudara pendengar, silakan mengikuti kelanjutan kisahnya dalam seri berikutnya di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.